Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Manzumah usul fikih wa qa'idih karya asy syeikh al allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau di situ halaman 81 bawah itu, qala al-mu'allifu asbahullah lakinna ma hurrima lidzari'ati yajuzu lil hajati kal 'ariyati akan tetapi suatu perkara yang diharamkan karena dalam rangka untuk dari'ah eh, dari'ah itu untuk menutup celah-celah atau pintu-pintu yang bisa menghantarkan kepada perkara yang haram yajuzu lil hajah diperbolehkan terkadang kalau ada kebutuhan kal 'ariyah nah seperti apa eh, jual beli 'ariyah Jual beli aniyah itu nah barakallahu fikum membeli rutab. Rutab itu kan kurma yang belum siap itu ya. Eh, kurma yang belum matang itu yang belum belum siap. Eh, tapi masih berada di pohonnya. Nah kalau mau diglobalkan ya seperti antum beli apa? Beli pisang atau beli kur, beli pisang atau beli mangga tapi masih di pohonnya. Belum dipanen gitu loh. Itu namanya jual beli aliyah namanya. Nah, itu nanti terkadang diperbolehkan kalau ada kebutuhan. Tapi diharamkan nanti kalau itu khawatirnya ada penipuan. Paham ya? Kan kita nggak tahu nanti kalau ketika panen ternyata apa? Tinggal 3 biji misalkan. Aku jual semua, aku beli semua ini eh, mangga yang ada di pohonnya aku beli semuanya. Nah, kita kata-katakan kata, kata, jangan, tunggu panen dulu. Karena kalau di seperti itu dibeli semuanya terus disepakati, nanti ternyata ketika panen ternyata semuanya busuk tinggal 3 biji kan rugi. Kan itu. Jadi namanya daniah eh, sarana perantara yang bisa menghantarkan kepada penipuan ditutup satu dari dariah namanya. Nah Kita lihat qala asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih Hadza mustasna min qawlihi ini dikecualikan dari ucapan beliau wa kullu mamnu'in litadrid naam wa kullu mamnu'in falid darurati yubahu ini pengecualian dari ucapan beliau setiap perkara dilarang itu diperbolehkan ketika darurat Nah, wah, kita lihat perkara ini pengecualiannya li'anna dhahirahu annahu la yubahul muharram illa 'inda darurah. Karena seakan-akan dohirnya itu tidak diperbolehkan sesuatu yang haram kecuali kalau darurat saja. Perhatikan ini ya. Tidak diperbolehkan sesuatu yang haram kecuali kalau darurat saja. Fastasna min dzalik akhirnya beliau mengecualikan dari pembahasan tersebut maka muharraman di dari'ah. Sesuatu yang tetap diharamkan karena dari'ah. Awal awal mulanya boleh Eh, awal mulanya boleh nggak ada larangan, cuman karena dariah itu sarana yang menghantarkan pada perkara yang haram diharamkan itu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Contohnya <clears throat> permainan sepak bola itu sebagian para ulama berbeda pendapat mengenai haram dan diperbolehkannya. Hukum asalnya jawas boleh. Tapi kalau menghantarkan sampai meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan ibadah yang lainnya sampai diharamkan. Nah, pengharaman ini apa? Fungsinya saddud dani'ah itu maksudnya. Paham belum? Jadi permainan itu hukum asalnya seperti sepak bola, voli, bulu tangkis itu boleh, tapi kalau sampai menghantarkan kepada apa? perkara yang haram, meninggalkan salat, meninggalkan ibadah, meninggalkan puasa, haram enggak? Haram. Nah, pengharaman ini bukan semata-mata permainannya, tapi saddun lidzari'ah dalam rangka untuk menutup celah-celah pintu-pintu yang bisa menghantarkan pada perkara yang haram. Ninggalkan salat haram enggak? Haram. Ninggalkan puasa Ramadan haram haram enggak? Haram. Nah, ditutup itu pintunya. Eh? Faham maksudnya ini? Jadi ketika antum mendengar lafaz ada misalnya para ulama yang mengatakan main sepak bola haram itu dilihat kepada maknanya. Paham ya? Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin merinci. Bagus sekali itu ya dalam kitab apa? Syarah Na'am barakallahu fikum. Khilyah talabul ilmi itu Nah, itu bagus sekali itu. Beliau merinci mengenai permainan sepak bola. Bisa tingkatan haram kalau sampai menghantarkan kepada perkara yang haram, meninggalkan sholat, perjudian, ya enggak? Permainan sepak bola itu ada enggak perjudian dalamnya? Nah, ya kalau sudah besar ada itu, taruhan nanti, siapa yang menang. Grup A atau grup B misalkan. Kalau yang ini bilang grup A udah, berapa taruhannya? Seperti itu. Nah, kalau sudah menghantarkan kepada perkara haram, perkara yang haram diharamkan. Itu namanya apa? Sadan dari namanya. Paham ya? Pengharaman itu dalam rangka saddan lidzani'ah, untuk menutup celah-celah sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada perkara yang haram. Mahum insyaallah? Bukan semata-mata permainannya. Paham belum? Eh, na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Fa inna hukmahu kal makruh. Hukumnya seperti makruh. Ya juzu 'indal hajah, diperbolehkan ketika dibutuhkan. Misaluhu, contohnya al-ariyah. Jual beli ariyah Wahyia ibaratun an itu rutab 'ala ru'usin nakhl bitamr. Yaitu seperti apa? Menjual rutab yang masih ada di nambar kalau fikum tangkainya, masih ada di pohonnya bitamr, tapi dengan kurma. Kalau kurma sudah jadi kurma, rutab itu kan belum jadi. Paham ya? Rutab kan bisa dikatakan kurma basah biasanya masih basah itu ya. nambah kalau fikum ya Nah, ini dia menjual menjual rutab yang masih ada di Nah pohonnya itu dengan kurma. Ya, kita lihat. Wa aslu bayir rutab bitamr haram. Hukum asalnya menjual rutab dengan kurma itu haram. Kenapa haram? Karena rutab sejenis kurma juga. At-tamru bitamri kan itu. Kurma dengan kurma. Fahamnya ya? Nah, lianan Nabi SAW alaihi wasallam su'ila an bai'it tamr bin rutab. Karena Rasulullah SAW ditanya tentang menjual kurma, nah barakallahu fikum dengan rutab, dibeli dengan rutab. Faqala Ayang kusu ida jaffa? Apakah nanti berkurang kalau pengering? Kalau na'am, ya. Iya katanya. Fanah an dilarang. Karena nanti beda ukurannya kalau dah dah mengering. Kamu belum? Karena rutapan masih basah. Ya enggak? Nah, kurma basah itu ya. Nah, itu nanti kenapa kalau dilarang? Karena kalau mengering, beratnya beda atau sama? Beratnya beda atau sama? Beda. Kurma itu sudah siap ya, kurma sudah siap, sudah kering, sudah siap disantap, siap dihidangkan, satu kilo misalkan. Rutapnya satu kilo juga. Nanti rupatnya kalau mengering, berkurang nggak timbangannya? Berkurang nggak? Berkurang itu dikhawatirkan terjadi apa? Nah, barakallahu fikum penipuan atau nam riba di situ. Karena at-tamru bit-tamri, kurma harus dengan kurma itu loh. Nah, terus bagaimana caranya biar kurma ajwah yang bagus, kita biar dapat kurma ajwah, kita apa? Kita tukar dengan kurma yang sukari misalkan. Paham ya? Caranya itu nggak ditukar. Kalau tukar harus sama-sama ya tapi caranya dijual dengan Sukari dulu, hasil jualannya dipakai untuk beli kurma yang ajwa. Paham ya? Seperti masalah emas. Emas 1 gram yang 24 karat antum tukar dengan emas yang 15 karat tapi 2 gram misalkan. Jangan ditukar. Khawatir masuk dalam riba. Dijual dulu emas yang ini yang 15 karat tadi itu hasil jualannya dipakai untuk beli emas yang 1 gram yang 24 karat tadi. Biar aman dari apa? Ribawiyah al dzahab bil-dzahab wal fiddah fiddah wal fiddah bil fiddah wat tamru bil tamri. Paham ya? Itu berlaku kalau apa? Sama-sama jenisnya apa? Riba. Kalau beda jenis lain lagi. Kalau beda jenis lain lagi emas dengan mata uang kita. Paham ya? Kita beli, lain lagi. Jelas jumlahnya kan lain. Nah, seperti itu. Karena permasalahan ini nanti masuk dalam kategori pinjam-pinjam juga. Antum pinjamnya emas tahun 2000 65 misalkan, minjam emas tahun 2005. 5 gram dengan harga misalkan taruhlah na barakallahu fikum eh, barakallahu fikum misalkan ratus ribu lah misalkan taruhlah ya. Antum mengembalikan tahun 2015. Yang antum kembalikan itu bukan apa? Bukan nilai harganya tapi gramnya itu loh. Tetap mendapatkan 5 gram walaupun harganya naik ya urusan antum itu loh. Faham maksud? Faham maksudnya insyaallah ya? Jadi 5 gram tetap kembali 5 gram. Itu caranya dalam transaksi apa pinjam-minjam. Nah, seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa sisi pendalilannya anna bai'at tamri anna bai'at tamri bitamr la budda fihi min at-tasawi ya kan bahwasannya nah barakallahu fikum jual beli kurma dengan kurma itu harus sama. Satu kilo dengan satu kilo. Kurma kurma sama-sama keringnya. Tapi kalau rutab dengan kurma ada lain nanti. Faham ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik ya, jangan sampai keliru. Naam. Wa ma'lumun anna rutab ma'a tamr la yatasawiyan. La la yatasawiyan. Dan sudah diketahui bersama bahwasanya rutab itu bersama kurma itu enggak sama. Rutab basah, kurma kering, ya enggak? Nanti kalau rutabnya sudah mengering kan otomatis apa? Berbeda ukurannya itu. Naam. Fa idza kana hadzal falah indahu rutab. Kalau petani ini ternyata punya rutab, ala ru'usun nakhl yang masih ada di pohon. Wa ja'a syakhsun faqir, ada orang yang fakir. Laisa indahu darahim, dia enggak punya dirham, yashtari biha rutab. Enggak punya dirham untuk beli rutab tersebut. Apa ini? Apa itu? Yatafakkahu bihi yatafakkahu ini ya. Ya wa eh, laisa indahu darahim yastari biha rutaban apa itu yatafakkahu bihi ma'an nas nah maksudnya gini orang ini orangnya fakir dia tidak punya dirham untuk membeli rutab tersebut ya, yang jadikan buah-buahan mungkin ya nah bersama manusia maksudnya enggak punya dia dirhamnya lakin indahu tamrun tapi dia punya kurma minal am al-madi dari tahun yang telah lalu Kurma kan bisa disimpan, ya enggak? Dia punyanya kurma dari tahun yang lalu. banyak panenan tahun lalu. Fala harat an yastani rutab bitamr lil hajah ya Enggak ada larangan, enggak ada dosa membeli rutab dengan kurma karena hajahnya penting, karena hajah, karena keperluan. anahu laysa indahu darahim karena dia tidak punya dirham. Eh, tidak punya dirham. Jadi di situ diperbolehkan karena hajah, benar-benar enggak punya dirham. Walau ba'at tamr awalan sumashtara bihi rutaban. Ayo, ah, ini penting. Kalau seandainya dia harus menjual kurma dulu, kemudian baru membeli rutab, fa fihi ta'ibun aidan. Fa fihi ta'ibun alaih. Maka di dalam di dalamnya apa? Ada unsur membuat dia capek. Wa rubbama yanqus samanu tamr. Bisa jadi naik berkurang harga kurmanya. Fa yajuzu lahu an yashtariya rutab bit lil hajah. Ini penting ini. Diperbolehkan membeli Nah barakallahu fikum, nam rutab dengan kurma dikarenakan hajah keperluan dan kebutuhan. Disurut syaratnya ini. Pertama, alnya Allah yatazawaz khamsa ausuk. Ya, syaratnya tidak boleh melebihi lima ausuk. Ingat-ingat lima ausuk. Ausuk dalam arti wiskun. Wiskun berapa sah kemarin pak Fajri? Ya, Abdul Aziz satu wiskun berapa Abdul Abdurrahman berapa? 40. Berapa Hasan? Eh? Berapa? 60 situ nasa'an Satu wiskun itu situ nasa'an 60 sa'. Jadi kalau yang di Nah barakallahu fikum jual belinya kurma dengan eh, rutab ini tidak melebihi 5 ausuk. Nah barakallahu fikum 5 ausuk dengan antum kalikan sendiri kan. Kalau satu wiskunnya 66 kali 5 300 berarti kan? Ya enggak? Ya enggak? Kalau 5 ausuk berarti 300 kan? Benar enggak ini? Satu wiskunnya 60. Ini 5 ausuk. 5 kali 6 berapa? 30. 30 kasih Belakangnya tambah 01 berapa? 300. Ya enggak? Yang Yusuf. 6 kali 5 berapa Yusuf? 25. Allah mustahil bahasa insyaallah. 6 kali 5 berapa Hasan Eh? 30 tambah 01 300 selesai. Paham ya? Nah, caranya gitu caranya. Nah, jadi kalau tidak melebihi 300 apa? Sa Lalu itu, seakan-akan gitu kan? Maka boleh. Kedua, wa alla yad'a rutab hatta hatta apa itu? Yatsmur atau yatamar? Atau yatsmur? Kata yatsmur gitu ya. Hah? Iya enggak? Maya sampai menjadi kurma. Hendaknya dia tidak meninggalkan rutab tersebut sampai menjadi kurma. Karena nanti kalau sampai menjadi kurma harus sama gitu loh. Kamu lo, malah kurma dan kurma harus sama. tiga kilo, tiga kilo. empat kilo, empat kilo. Jadi syaratnya ini rutabnya ini jangan dibiarkan sampai menjadi kurma itu loh. Nah. Nomor tiga, wa an yakuna rutabu mahrusan bima ya'ulu ilahi tamarrun. Ewa. Hendaknya rutabnya ini barakallahu fikum posisinya bertangkai yang nanti bisa menghantarkan menjadi kurma juga. Bukan rutab yang istilahnya apa? rutab yang enggak bisa jadi kurma lagi. Kan ada rutab yang sifatnya apa istilahnya itu ya? Nah, kalau istilahnya itu apa itu istilahnya? Enggak bisa Enggak bisa jadi kurma lah intinya. Dia atau tuh botot enggak botot. Kayak botot itu misalnya itu kurma rutopnya itu ya gitu terus loh. Enggak bisa mengering jadi kurma itu loh. Nah, ini syaratnya dia posisinya rutopnya udah bertangkai di situ. Yang nanti akan menghantarkan dia menjadi oh kalau barakallahu fikum kurma nantinya tapi. Misal an yuqal hadar rutab idza sara tamran sara mumasilan tamr alladhi na'am barakallahu fikum al mustari rutab ini Nah barakallahu fikum. Apabila sudah menjadi kurma, itu nanti akan sama dengan kurma yang apa? Yang ditukar oleh pembeli tadi itu. Paham belum? Diperkirakan saja. Rutubnya ini nanti kalau mengering menjadi kurma itu sama ukurannya dengan apa? Kurma yang dipakai untuk apa? Membeli rutub tadi itu. Faham maksudnya ya? Ewa, ini yang syaratnya yang ketat ini ya. Ewa, nomor 4 wa alla yajida ma yashtari bihi siwa hadza tamr. Syarat syaratnya yang keempat ini dia tidak bisa menjumpainya atau dia nggak menjumpai posisi masih berada di pohon rutabnya itu. Naam. Fa idza qala qailun ala yumkin an yabi' tamr bashtari rutab? Apakah enggak mungkin ya, dia membel, menjual kurma kemudian membeli rutab? Paham belum? Ini arahan yang berikutnya. Apakah tidak mungkin dia menjual kurma kemudian setelah itu membeli rutabnya? Karena arsyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila dzalik sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkannya. Fima idza kana 'indal insan tamrun rodi Seperti contohnya halnya yang Rasulullah arahkan, perhatikan baik-baik apa arahnya? yaitu ketika ada orang dia punya kurma yang jelek. Paham ya? Wa arada tamrun jayyidan. Dia ingin kurma yang bagus. Sukari dia pengennya ajwa. Ajwa kan mahal, ya enggak? Sukari kan murah, ya enggak? Nah, berarti bagaimana caranya biar dapat ajwa gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Wa arada tamran dan dia ingin apa? kurma yang bagus. Wa annahu la yabi'u tamr ar-radi' bi tamr jayyid. Akal minhu, ya kan? Dan bahwasanya enggak boleh menjual apa? kurma yang jelek dengan kurma yang bagus lebih sedikit darinya. Harus sama. Harus sama. Mata uang pun atau minyak baik-baik. Mendekati Idul Fitri biasanya banyak orang jual mata uang. Mata uang rupiah itu di pinggir-pinggir jalan, dekat-dekat bank itu biasanya. 100 ribu yang bagus keluar di bank, kimpling itu ya, dijual 100 ribu 500. Nah, 500 ratusnya riba ini. Kenapa riba? Karena mata uang itu kalau sama harus sama, rupiah dan rupiah, 100 100. Kalau enggak mau ya udah. Pak, boleh enggak Pak tak beli yang 100 dengan 100 juga? Enggak mau dia. Karena dia bisnis itu haram. Paham ya? Nah, terus bagaimana caranya? Daripada antum beli di situ kalau terpaksa ya, terpaksa nukar, tukar di bank langsung dapat sama. Kalau harus nukar ya, daripada antum beli uang di situ ini kalau mata uangnya sama, beda kalau mata uangnya beda. Seperti dolar dengan rupiah. 100 dolar antum tukar dengan 100 ribu mau nggak? Bisa. Bangkrut. Paham ya? Kenapa bangkrut 100 dolar itu nilainya berapa? 1 juta lebih. 1 juta 200 lebih itu 100 dolar. Eh? Nah, kalau begitu kalau beda mata uang berarti sesuai dengan nilainya. 1000 rial Saudi. Antum tukar dengan 1000 rupiah mau? Oh, bangkrut besar, bangkrut. Paham ya? 1000 rial Saudi itu berapa juta coba? Seribu rial Saudi itu tiga juta lebih. karena eh, seribu, satu lembar ada seribu. Masya Allah kan rupiah tiga juta lebih. Masya Allah. Jadi caranya itu ingat-ingat kalau mata uang harus sama-sama kalau jenis mata uang yang sama. Rupiah dengan rupiah. Nah sekarang kalau mata uangnya sudah nggak laku, ada uang lima ratus rupiah tapi zaman tahun 91 yang warna kuning itu paham ya ingat nggak tuh yang warna kuning itu yang e, recehan itu 500 rupiah tahun 91 itu jual harganya mahal itu. Paham ya? Nah, tapi masih laku atau tidak sekarang permasalahannya. Kalau uang itu masih laku dipakai untuk jual beli enggak boleh dijual lebih. Tapi kalau udah enggak laku sebagai barang koleksi mau dijual 500 ribu pun enggak masalah. Paham maksudnya? Seperti itu. Tadi dilihat lagi. Ini sekedar apa? Memberikan penerangan penjelasan bahwasannya kalau mata uang itu antum mau beli dengan mata uang yang sama harus sama Paham maksudnya? Kalau beda mata uang ya jelasnya sesuai dengan nilainya. 100 dolar enggak mungkin antum tukar 100 ribu. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Jadi kisahnya seperti itu. Ada orang dia punya kurma jelek ingin menikmati kurma yang bagus. Nah, barakallahu fiikum. Akhirnya bal amara an yuba' radi bidarahim. Bahkan Rasulullah merintahkan agar apa? Agar kurma yang jelek tadi dijual dulu dengan dirham, tsumma yashtari bidarahim tamran jayyidan kemudian dengan uang hasil jual eh, kurma yang jelek tadi itu untuk membeli kurma yang bagus. Ini solusi yang terbaik. Contohnya apa? Antum suatu ketika mungkin mengalami ya, mau beli emas. Sudah beli emas, emasnya 24 karat. Kalau dipersenkan 99,9%. Maksudnya itu benar-benar emas yang paling bagus ini. Paham ya? Nah, suatu ketika ada orang mau nukar emas antum satu gram Paham ya? Karena emas 1 gram yang 24 karat ini kalau dijual itu bisa 800 ribu. 750 1 gram padahal. Paham ya? Nah, suatu ketika antum mau diajak orang nukar, tak tukar punyaku mau enggak? Punyaku 5 gram. 5 gram iya, tapi punyaku 5 gram ini emasnya hanya 15 karat. Ditukar dengan yang 1 gram. Jangan mau. Haram. Sama-sama emas. Harus sama kalau mau. Paham ya? Nah barakallahu fiikum, ini nggak bisa nih ya. Harus dijual dulu yang jelek tadi itu untuk beli yang satu gram. Caranya gitu, fam Yusuf sholat. Awa. Ada gambaran atau misal ada gambaran belum? Awa, seperti itu. Karena kita suatu kita kan nggak tahu kan mungkin atau punya emas, caranya gitu caranya. Falimata naqulu bi ariyah? Kenapa kita katakan dengan ariyah di sini? Jual belinya kenapa dikatakan ariyah? Wala nakul nam bi nam bi tamr sumastari ashtari rutaban. Kenapa di sini kita menggunakan lafaz ariyah tidak mengatakan jualah kurma tersebut kemudian membeli eh, rutab dengan dirham fal jawab ala hada jawabannya terhadap pertanyaan ini awalan pertama anna sunnah farraqat bainahuma bahwa sunnah telah membedakan antara keduanya wa kullu syai'in farraqa syar' fihi fa inal hikmah bima ja'a bi syara' maka kata beliau segala sesuatu yang syariat itu telah membedakannya memberikan perbedaan di dalamnya maka na barakallahu fikum Hikmah di e, maka hikmah itu semuanya ada yang ada ada yang di dalam apa? Hikmah itu semuanya berada pada syariat. Li'annana na'lam anna syar'a la yufarriq baina mutamatsilain ini. Penting ini. Kita semuanya tahu bahwasanya syariat ini tidaklah membedakan antara dua benda yang sama. Paham ya? Dua benda yang sama mungkin enggak dibedakan, kurma dan kurma. Bedanya apa? Sama-sama kurma kan? Al-kurma dan rutab beda atau sama? Beda itu loh. Jadi nggak mungkin syariat ini membedakan sesuatu yang sama. Wala yajma' baina mutafarriqain. Dan juga tidak mengumpulkan antara dua sesuatu yang berbeda. Wa ma farqu syara' Nah, wa ma farqa syara' bainahuma wa dhannanna annahuma mutamatsilan. Dan apa saja yang syariat itu membedakan antara keduanya dan kita menyangka bahwasanya kedua-duanya itu sama, fa innal khata' fi fahmina. Penting ini. Kelirunya itu pada pemahaman kita itu loh. Kalau syariat sudah membedakan ini beda A, beda dengan B, Kok kita nganggap sama? Yang keliru siapa? Syariatnya atau pemahaman kita? Pemahaman kita itu loh. Syariat mengatakan ini beda. Rutab beda dengan kurma. Kita katakan sama itu. Yang keliru siapa yang keliru? Yang keliru siapa Ibrahim? Pemahaman kita itu loh. Nah, barakallahu fik. Mafhum ini Abdullah, mafhum? Abdullah? Ayo. Takadam kalil. Nah, mana? Ta'al. Di sini kita lihat apa kata beliau sini? Na'am barakallahu fikum. Fa yakfi an naqul maka cukup kita katakan ja'a syar' bi hilli hadza wa man'i hadza. Maka cukup kita katakan syariat telah datang dengan menghalalkan yang ini dan melarang yang ini. Lakin ma'adzalik yumkin an nujiba aqlan an hadza. Tapi bersamaan itu mungkin kita jawab secara akal tentang ini. yuqal inna sahabah radhiyallahu anhum kanu yabi'una tamr ar-radi' bi tamr al-jayyid ma'a tafadul ini. Ada juga yang mengatakan dahulu para sahabat, nah barakallahu fikum, mereka dahulu menjual kurma yang jelek dengan kurma yang bagus bersamaan tafadul, ada dilebihkan. Kalau kurma bagus 1 kilo, kurma yang jelek 2 kilo. Nah, itu loh. Ya, Wa ribas ribas riban wa hadar ribas sarihun la yahil. Ini riba yang terang-terangan enggak halal. Paham belum? Kurma yang bagus berapa tadi? 1 kilo. Kurma yang jelek 2 kilo. Itu riba namanya. Walaupun jelek sama bagus. Teman-teman. Nah, caranya bagaimana kalau mau biar apa? Biar nah halal dan diperbolehkan caranya tadi itu dijual dulu yang 2 kilo itu hasil jualannya untuk beli yang 1 kilo. Paham maksudnya ya? Caranya seperti itu. Ini kalau berkaitan masalah benda-benda riba. Karena enggak semua benda itu ada ribanya. Termasuk benda-benda ada ribanya, barang tambang ada berapa? Tambang emas perak, biji-bijian sama Gandum, yaitu apa barakallahu fikum, syair sama bur, terus syair bur terus emas perak apa lagi? Hmm? Garam satu lagi, buah-buahan, kurma. Jadi enggak semuanya. Para ulama ada mengatakan ada yang dikiaskan, ada yang tidak. Paham ya? Kalau yang tidak dikiaskan seperti jagung dengan apa? Jagung dengan jagung misalkan kalau seandainya tidak dikiaskan, kan ada yang mengkiaskan atau tidak. Jagung 2 kilo ditukar dengan jagung yang bagus 1 kilo misalkan. Kalau tidak kalau mengikuti pendapat yang tidak dikiaskan boleh. Karena bukan termasuk dari apa? benda-benda dari itu. Beras 2 kilo, beras apa istilahnya itu beras yang nam agak jelek itu beras apa itu ya? Kalau di sana beras Thailand, Thailandi. Beras Thailand itu kalau dimasak pero, pero itu masak itu sulit untuk pulen. Paham ya? Nah itu. Paham ya? Itu nanti 2 kilo ditukar dengan beras yang bagus 1 kilo. Kalau berdasarkan pendapat yang tidak dikiaskan boleh. Karena apa? Karena tidak masuk dalam benda-benda riba tadi itu. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dan para ulama telah menyebutkan juga kalau beda jenisnya, emas dan perak itu pun boleh. Senilai seharga tapi. Paham ya? Emas ditukarkan perak, tapi senilai seharga. Enggak masalah karena beda jenisnya. Sebagian seperti itu mengatakan. Kita lihat sini. Amma fi masalatil ariyah, adapun dalam masalah ariyah ini fayajibu an yakhris nam an yakhrus ar-rutab bihaitsu yasawi tamr law atmar. Adapun masalah ariyah ini wajib rutab tersebut dalam keadaan masih berada di tangkainya sampai benar-benar dia itu sama seperti kurma kalau menjadi kurma. Paham ya? Kalau antum petik kan nanti susah. Tapi kalau masih di tangkainya di situ posisinya, itu nanti menjadi kurma itu sama benar-benar seperti kurma. Bima'na annana nakhrus rutab haythu yakunu hadar rutab idza yabisa wa sara tamran ala miqdari tamr alladhi isara rutab bihi. Maksudnya kita membiarkan mengeringkan rutab tersebut. Nah, barakallahu fikum dengan catatan apa? Rutab tersebut nanti kalau kering, nah rutab tersebut nanti kalau kering, nah itu seperti apa? Seperti kurma kadar kurma yang kita apa? memakai untuk beli rutab tersebut. Paham belum? Rutabnya banyak misalkan. Kurmanya kan agak sedikit, tapi rutab ini kalau mengering itu kadar kur kalau udah beli kurma seperti kurma yang dipakai untuk beli rutab gitu paham Faham belum teman-teman? Eh, seperti itu. Nah. Nah, satu lagi, sanian yang kedua, annakul kita katakan, inna ribal fadl inna ma hurrima likaunihi dari'ah ila riban nasi'ah ini. Riba fadl itu, na barakallahu fikum, riba al-fadl itu diharamkan karena sebagai apa? Naam sarana atau zari'ah dikhawatirkan menghantarkan kepada apa? riba yang an-nasi'ah. Riba fadl itu contohnya antum minjamkan uang 5000 mengembalikannya 5500. Lebihnya itu namanya riba fadl. Itu haram. Kenapa? Zariah sarana menghantarkan kepada riba nasiah. Ya udah kalau antum nggak berani bayar, nggak belum bisa bayar, tak tunda sampai tahun yang akan datang tapi bayar 6000. Itu riba nasiah sudah. Paham ya? Nah, jadi perlu berhati-hati. Kenapa diharamkan riba fadl ini? Karena akan menjadi sarana yang bisa menghantarkan kepada riba nasiah dua-duanya haram. Wa dzalika li'anna ribal fadl la yumkin an yaqa'a baina mutamatsilain jinsan wa wasfan. Karena riba fadl ini enggak mungkin terjadi antara dua benda yang sama jenis dan sifatnya. Ya, nah, paham ya? Ewa, ya, bal budda an yakuna hunaka farqun bainahuma fil wasfi min ajli ziyadatil fadl. Bahkan harus di sana itu, ini termasuk jenisnya ya, riba fadl macam-macam termasuk jenisnya ini. Bahkan harus di sana ada perbedaan antara keduanya dari sisi sifat Nah, barakallahu fikum karena apa? Adanya tambahan itu tadi, tambahan sisanya. Sifatnya harus beda. Wa tatashawwaf an-nufus ila ziyaratid dain idza ta'ajjala dan jiwa ini benar-benar bisa melihat, memperhatikan. Nah, barakallahu fikum pada tambahan hutang itu, hutang yang sudah dia yang dia pinjam tadi itu, tambahannya itu dia bisa melihat. Idza ta'ajjala kalau seandainya apa? ditunda. Paham belum? 5000 kalau ditunda bayarnya 5500. Kenapa? 500 nya riba. Ya, kita lihat sini. Wa taqulu nafas nah, dan jiwa ini mengatakan idza kanat ziyarah tajuzu litib sifah. Apabila tambahan tersebut diperbolehkan karena sifatnya yang bagus, wa naqsnya juzu dan dikurangi diperbolehkan li radaati as-sifah dikarenakan jeleknya sifat tersebut, fal tajuz az-ziyadah li muddah faltajus juz ziyadah li ziyaratil muddah bi wafa. Maka diperbolehkan juga menambahkan eh, sebabnya apa? Karena menambahkan juga waktunya. Waktu pembayarannya bi wafa karena ditunda pembayarannya, ditunda pembayarannya. Nah, ini kan akhirnya bahaya gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana maksudnya itu? Kesepakatan lah taruhlah dia minjam, nah barakallahu fikum emas 5 gram Dikasih batasan waktu, kembalikannya kapan? Setahun. Mengembalikannya setahun katanya. Ternyata setahun belum bisa mengembalikan. Emasnya ini nggak sembarangan emas yang bagus ini. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian apa? Dia mengatakan, "Oh, berarti kalau seperti itu harus eh, menjadi 6 gram misalkan." Itu kalau emas ya. Nah, kita katakan nggak diperbolehkan. Kalau emas tadi itu mau tahunnya beda ataupun sama, yang jelas kalau mengembalikan minjamnya 1 gram, 1 gram mengembalikannya minjamnya 5 gram tetap 5 gram harganya beda ya urusan yang minjam paham belum karena emas itu kan naik turun harganya ya enggak eh, nah, apalagi emas yang asli yang ori yang antam kalau antam emas bikin pemerintah ya emas semar itu pun semar itu emas semar juga mahal juga kalau emasnya bagus paham ya intinya apa intinya kalau emas itu upayakan sama udah minjam 1 gram kembalikannya berapa tetap 1 gram walaupun setahun kemudian Nah seperti itu. jadi nilai itu bukan uang harga emasnya tapi gram-gramannya ini. Faham Abdul Aziz? Eh, Berikutnya. Kata beliau, "Wa tartaqi an-nafas min hada ila hada." Akhirnya naiklah. Nah, barakallahu fikum. Naam. Ewa. Nafas ini maknanya ya naiklah jiwa tersebut dari yang ini kepada yang ini. Wa nafas tamma'ah eh, lasiyama fil bai' wasyira. Sedangkan jiwa manusia ini senantiasa apa? rakus. Terlebih-lebih lagi dalam masa jual beli. Paham ya? Karena apa? Karena tadi itu. Wah, ini ditunda nih. Kalau ditunda naikkan aja. Jiwa seperti itu. oh ini seharusnya bayarnya satu tahun pas malah dia ditunda. ya udah naikkan aja. Nah, akhirnya jiwa ini kan apa? Tomak itu loh. Nah, rakus itu pengennya dinaikkan. Wala siyama aqilatil warak. Terlebih-lebih lagi bersamaan apa? Kurangnya warak yang ada pada orang tersebut. Naam. Karena fil azminah al-mutaakhirah sebagaimana zaman-zaman yang belakangan ini, yang orang banyakkan apa penyakannya, kebanyakan cinta harta, cinta uang sehingga apa? Kalau ada seperti itu langsung dia bereaksi. Namanya. Nah, alasannya tak pinjamkan. Kasihan orang fakir miskin katanya. Eh, antum hati-hati ya, orang-orang bank itu biasanya nipunya sangat halus sekali. Bapak punya rumah enggak? Enggak punya katanya. Mau bangun? Bangun tak pinjamin Pak katanya. Lah berapa? Ya paling minim 10 juta. Punya jaminan enggak Pak? Enggak punya jaminan enggak oh, jadi. Kalau ada jaminan enggak jadi dia. Jadi dia mau minjamin kalau ada jaminannya. Berarti bantu atau enggak seperti itu? Sebenarnya enggak bantu. Kalaupun punya jaminan, minjamin 10 juta, nanti mengembalikannya 10 juta 500. Itu kalau tepat pada waktunya. Kalau sudah melebihi waktunya, ditambahkan naikkan lagi, mencekik namanya. Hati-hati ya, pokoknya jangan. Jangan minjam uang di bank jangan. Nah terus bagaimana Ustaz kalau kita naruh uang di sana nabung gitu? Jangan nabung di bank. Paham ya? Nabung ditabung sendiri. Karena antum nabung uang di bank, uang antum yang ditabungan itu dipakai untuk pihak bank ritual riba lagi. Pinjam ke sana, pinjam ke sini, pinjam ke sana, pinjam ke sini sehingga nanti apa? Antum ikut apa? Andil melestarikan budaya riba. Allah Taala mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, terus bagaimana kalau kita punya uang banyak? disimpan sendiri. Banyaknya itu berapa sih banyaknya? Paling-paling 1 M kalau ada. Itu kalau ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Para ulama mengatakan tidak diperbolehkan haram kecuali darurat. Nah, daruratnya bagaimana gitu loh. Oh, baru uang 250 ribu sudah darurat katanya. Anak darurat Ustaz, harus nyimpan di bank. Berapa uangnya? 250 ribu. Taruh kantong itu selamat itu. Paham ya? Jangan bermudah-mudahan menggunakan lafaz darurat. Ya Allah Ustaz. Hati-hati. Nah, Allah Kita lihat sini, kata beliau, "Lidzalika suddal bab." Oleh karena itu ditutup pintu ini. Wa qila la yajuz ribal fadl. Enggak boleh riba fadl itu. Walau ma'at kabut fil majlis walaupun serah terimanya langsung di majlis itu. Paham ya? Tak pinjamin kamu berapa? 5 juta. Mengembalikan nanti berapa? 5 juta 500. Nih langsung nih kontan nih, kabut serah terima langsung. Enggak boleh, haram. Paham ya? Karena ana yakin dan banyak orang yang menyaksikan, ngomongnya juta 5 500 kembalikan nanti kalau lebih dari temponya dinaikkan lagi gitu loh. Masuk ke nasiah nanti. Allah musta'an. Jadi hati-hati ya. Nah, jual beli yang ada ribanya hindari. Pinjam meminjam yang ada ribanya hindari. Tabung menabung yang ada ribanya hindari. Paham ya? Sekarang di masyarakat ana saksikan, nah barakallahu fikum kumpulan-kumpulan sekarang, kumpulan pemuda atau kumpulan masyarakat itu biasanya sekarang modelnya gini ada dana dari desa, paham ya? Dipinjamkan untuk apa? Masyarakat. Mau pinjam enggak? Per orang ya, per orang paling maksimal ratus ribu. Tapi nanti mengembalikannya ratus ribu, sepuluh ribu. Paham ya? sepuluh ribu. Jadi 500 ada sepuluh ribunya. Sepuluh ribunya itu uang apa? Uang administrasi katanya. Uang ini itu jangan riba, riba, riba. Paham ya? Nah, barakallahu Allah musta'an. Sekarang banyak kejadian seperti itu. Lah kalau nyaksikan bagaimana Yusuf? Nyaksikan di situ, lihat gini kena laknat. Nyaksikan tak kena laknat itu. La'anallahu akilar riba wa mukilah wa syahidah wa katibah. Allah Ta'ala melaknat orang pemakan harta riba, memberi makan dari harta riba, yang menyaksikan transaksi riba, yang mencatat sekretarisnya pun tidak terlepas dari apa? Laknat. Yang mencatat kena laknat. Hati-hati ya. Ya, barakallahu fikum. Hati-hati ya. Nah, seperti itu. Allah musta'an. Kata beliau, "Walladzi yumkin an yaqa'a fil ariyah huwa ribal fadl." Yang masih memungkinkan terjatuh dalam ariyah ini, yang terjadi pada ariyah ini, riba fadl. Wa tahrimu ribal fadl alimna minal taqrir alladhi dzakarna dan pengharaman riba fadl ini sudah kita ketahui daripada penetapan yang sudah kami sebutkan, annahu innama hurrima li alla yakuna dari'atan ila riban nasi'ah, bahwasanya riba fadl ini diharamkan agar tidak menjadi sarana menghantarkan kepada riba an-nasi'ah, walladzi hurrima li kaunihi dari'atan fa innahu yubahu indal hajah dan setiap perkara yang diharamkan karena itu adalah dari'ah ya, dari'ah sarana yang bisa menghantarkan kepada haram maka diperbolehkan ketika dibutuhkan paham belum? contohnya nah barakallahu fikum perempuan kenapa? para akhwat kita sarankan, kita anjurkan menggunakan cadar pakaian yang berwarna gelap peran bebeknya berwarna gelap pada asalnya perempuan kalau sudah menutup auratnya walaupun warnanya merah putih pun hukum asalnya boleh tapi kenapa ahlus sunnah sangat berhati-hati dan menyarankan menganjurkan warna pakaian itu gelap, hitam pekat, biru tua, coklat tua, karena dan nidariah menutup pintu-pintu celah-celah yang bisa menghantar ke fitnah. Itu tujuannya. Akhirnya kita tutup, kita tutup jangan dipakai. Kalau keluar rumah pakai yang warna gelap, hitam pekat, biru tua, coklat tua, jangan yang warna-warni. Bukan karena haram. Karena dan nidariah. Kenapa? Karena laki-laki itu jantiknya. kalau melihat warna-warni yang menarik perhatian itu, tertarik nggak Yusuf? Iya kan? Tertarik. Wah, ini warnanya pink nih, Masya Allah. Ini merah putih nih, wah Masya Allah. Sadar, sadar, benar. Paham ya? Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa? Seperti itu namanya sad dan lidariah. Kenapa kita dilarang dan berhati-hati tidak memakai paci nasional hitam itu? Bukan karena nggak ada larangannya Bukan karena ada larangannya, afan, bukan karena ada larangannya, tapi saddan lidzari'ah. Menutup pintu celah nam agar apa? Tidak menyerupai orang-orang awam bahkan non muslim. Peti nasional dinamakan nasional kenapa? Karena yang pakai itu bukan orang muslim saja. Kalau nggak percaya saksikan di gereja-gereja itu antum lewat pinggir jalan itu, nengok sedikit ini ada yang pakai peti, peti nasional hitam itu. Paham ya? Nah, kalau mau pakai peti, peti yang internasional. Paham ya? Maksudnya peti-peti yang normal seperti ini kalau yang nasional seperti itu yang Antum tahu sendiri bentuknya kan? Itu upaya kita menghindar. Upayakan kita menghindar. Jangan sampai serupa dengan mereka-mereka. Allahul musta'an. Sad dan dari ini pintunya besar sekali. Maksudnya bagaimana? Babnya besar sekali menutup pintu-pintu yang bisa menghantar kepada fitnah itu sangat bagus. Karena yang paling selamat itu yang bagaimana? Dijauhkan dari fitnah innas sa'idan yaman. Junibal fitan. Inna sa'ida laman junibal fitan. Inna sa'ida laman junibal fitan. Orang yang bahagia itu orang yang jauhkan dari fitnah, bukan menjerumuskan diri ke fitnah. Nah, kita lihat sini. Nah, fa'in qala qailun kalau ada yang mengatakan al-faqiru alladhi la la darahim indah ma daruratuhu ila an yashtari rutab bitamr. Sekarang orang fakir ini, orang fakir yang enggak punya dirham ini, ya, orang fakir yang tidak punya dirham ini, ya barakallahu fikum, ya Bagaimana dikatakan darurat? Nah, mana daruratnya? Kok dia bisa membeli rutab dengan kurma? Daruratnya mana daruratnya? Kok bisa dia beli apa? Nah, barakallahu fikum rutab dengan kurma, daruratnya mana daruratnya? Nah, al-jawab laisa hunaka darurah. Ini perhatikan ini. Di sana enggak ada darurat. annahu yumkin an ya'ish 'ala tamr. Karena masih mungkin kan hidup dengan apa kurma. Paham ya? Masih mungkin hidup dengan apa? Ukasa kurma. Paham ya? Apakah harus dengan rutab? Enggak harus kan? Kurma juga bisa. Nah, kita lihat. Lakin hunaka hajah, tapi di sana ada hajah, ada kebutuhan keperluan. Yuridu an yatafakkah kama yatafakkah nas. Dia pengen apa? Menikmati buah-buahan sebagaimana manusia menikmati buah-buahan. Falihada rukhisalahu fil ariyah. Oleh karena ini diberikan keringan dalam masalah ini apa masalah ini seputar apa jual beli ariyah. Paham ya? Kesimpulannya itu. Nah, barakallahu fikum. Contoh yang lain insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.